Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Pembahasan kita masih seputar apa kemarin? Hadis musalsal. Hadis yang berantai. Ungkapan berantai ini antum pahami baik-baik. Maksudnya adalah masing-masing perawi sepakat untuk meriwayatkan hadis tersebut dengan satu lafaz atau dengan satu sifat satu lafaz tertentu mereka semuanya meriwayatkan satu lafaz, sama semuanya. Sepakat mereka. Atau dengan satu sifat. Sifat ini kembali pada keadaan perawinya, cara menyampaikannya bagaimana, dia ngikutin juga. Kalau perawinya menyampaikan dengan cara senyum, nanti yang berikutnya juga senyum juga ketika menyampaikan. Paham belum? Kita lihat contoh yang berikutnya. Qala asy syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya eh, bahwasannya para perawi mereka sepakat di dalam meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi satu rajul al-mujami' fi nahr Ramadan. Kisah seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan karena haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum upayakan menunggu di malam hari. Setelah buka puasa silakan, tapi kalau ketika siang hari haram. Apa maksudnya ya? Enggak perlu senyum-senyum. namanya Nanti semuanya akan merasakannya insya Allah. Kita lihat di sini. Paham ya? Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kisah mengenai seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. ala qala ba'da an atathu Yaitu orang tersebut berkata setelah apa? Setelah dia mendatangkan kepada Rasulullah Sodako Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ala afqara minni? Apakah masih ada orang yang lebih fakir dari aku? Kan orang ini nanya kafarahnya apa gitu loh. Hingga Rasulullah memberikan beberapa kafarah, di antaranya bebaskan budak, kemudian memberikan makan orang miskin berapa? 60 orang miskin sampai kenyang. Kemudian pilihan yang lainnya apa? Puasa dua bulan ber berturut-turut, ya enggak? Nah, sampai akhirnya enggak punya apa-apa kecuali beberapa kurma, ya enggak? Nah, barakallahu fi datangkan didatangkan kemudian orang tadi ngomong ya Rasulullah apakah masih ada orang yang di sekeliling kampung ini yang lebih fakir daripada aku. Maksudnya itu dia itu orang yang paling fakir itu loh. Melakukan pelanggaran. Nah, kita lihat. Sampai-sampai Rasulullah wallahi ma bainala baitaiha ahlul baitin afqar minni. Demi Allah, tidak ada di antara gang-gang atau kampung ini sekeliling sini eh, keluarga yang nah, memiliki rumah yang lebih fakir daripada aku. maksudnya ya? Maksudnya nggak ada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah itu loh. Fadhahikan Nabi sallallahu akhirnya Rasulullah tertawa. Tertawa itu nggak masalah, tapi jangan sering-sering. Paham ya? Jangan sering-sering karena sudah kita lewati kan la tuksiru dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Naam. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kadang-kadang enggak masalah. Ini Rasulullah perhatikan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ibadat nawajiduhu Rasulullah tertawa sampai nampak nawajid, apa nawajid? Gigi gerahamnya. Coba bagaimana gambarannya coba? Eh? Sampai nampak gigi gerahamnya, nggak sembarangan. Paham ya? Antum misalkan nggak perlu antum mencontohkan soalnya semuanya bisa. Paham ya? Intinya tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Nah, ternyata masing-masing perawi setelahnya meriwayatkan sebagaimana yang persis yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau setiap meriwayatkan langsung tertawa. Kita lihat di sini. Fasara kullu muhadditsin yadhhab idza wasala ila hadhil jumlah. Akhirnya menjadilah setiap ahlu hadis ketika menyampaikan hadis ini tertawa ketika sampai pada kalimat ini. Rasulullah tertawa sampai apa? Sampai nampak gigi gerahamnya. Masing-masing perawi sepakat semuanya. Yang meriwayatkan hadis ini kalau sampai pada lafaz ini langsung tertawa. Nampak juga gigi gerahamnya. Paham maksudnya? Nah, kita lihat sini hatta tabdua nawajidu hingga nampak gigi-gigi gerahamnya. Fanusami hadza aidan musalsalan. Yang seperti ini dinamakan musalsal juga. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin wa dhahik. Ini intinya. Dikarenakan semua para perawi sepakat di dalam penyampaian hadis tersebut di atas satu keadaan yaitu tertawa. Mahum salah. Karena ini kan bisa dikatakan lucu gitu loh. Eh, dia melanggar suatu pelanggaran Rasulullah mengira dia itu orang punya itu. Ternyata sampai titik terakhir pun dia membawa kurma pun itu pun dia ternyata orang yang paling fakir, enggak. Akhirnya ujung-ujungnya Rasulullah merintahkan untuk membagikan keluarganya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum itu. Syahidnya di sini apa syahidnya? Nama syahidnya adalah musalsal bidzahik. Paham ya? Jadi rentetan, rantaian, nah barakallahu fiikum atau yang berantai di dalam meriwayatkan hadis dengan apa? Semuanya tertawa tadi itu. Mohon salah ya. Nah barakallahu fiikum. Tapi tertawa sampai nampak gigi itu harus bersuara apa enggak kira-kira? Eh? Orang tertawa sampai nampak gigi itu mengharuskan bersuara atau enggak? Eh? Benar. Tertawa sampai nampak gigi itu mengharuskan bersuara enggak kira-kira? Antum. Ada bisa? Orang tertawa nampak gigi gerahamnya enggak enggak bersuara bisa? Allah alam mana enggak tahu. Kalau tertawa sampai Kemudian nampak tapi nggak bersuara gimana caranya? Atau bisa men? <laughs> bisa nggak? Mesti ada suaranya pelan-pelan loh. Tapi kalau teman diam kemudian gimana caranya? Wah, susah diungkapkan. Kalau tertawa nampak gigramnya dalam keadaan nggak mengeluarkan suara itu loh. Susah sekali. Ya nggak perlu ditontonkan ya usahanya. Ya, nggak perlu. Nah yang jelas paham saja. Nah Mahyan faedah min ma'rifatul musalsal. Sekarang apa faedahnya mengenai hadis musalsal itu faedahnya apa? Kok dibahas itu faedahnya apa? Naqul Inna ma'rifatul musalsal laha fawaid. hiya. Kita katakan sesungguhnya mengenal hadis musalsal itu memiliki faedah-faedah. Hiya yaitu perhatikan Bapak ini. Awalan yang pertama, huwa fil haqiqah fannun tarihun. Nah, pada hakikatnya yang namanya musalsal ini adalah studi tersendiri yang indah. Paham ya? Nah, yang bagus. Haitsu inar ruwata yattafiquna fihi ala hal muayyanah yaitu dari sisi para perawi sepakat coba bayangkan sepakat di atas itu keadaan tertentu itu sulit loh itu ya. bikin kayak gitu padahal dibikin sama semua tertawanya sampai nampak apa gigirahamnya sulit nggak kira-kira tapi ini bisa gitu loh kan bikin orang apa seakan-akan studi yang bidang studi yang bisa dikatakan indah bagus gitu loh lasinya siyama idza qala haddatsani wa huwa ala firasyih naimun ini terlebih-lebih lagi apabila ada orang berkata telah menceritakan aku eh, wahwa ala firasyih na'imun dalam keadaan dia di atas kasurnya tidur. Semua perawi semua itu caranya gitu. Semua yang ketika menyampaikan hadis dalam keadaan di atas kasur tidur. Eh, tidur maksudnya dalam keadaan tiduran maksudnya ya. Kalau tidur kan nggak bisa bicara. Nah, tiduran maksudnya. Haddatsani wa huwa yatawadda. Telah menceritakan aku dalam keadaan dia berwudu. Semua perawi ketika menceritakan hadis wudu semuanya. Dalam keadaan wudu semuanya. Ini kan sesuatu yang bisa dikatakan jarang muncul gitu loh. Nah, kita lihat haddatsani wa huwa ya'kul. Ya, telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia makan. Ini juga menunjukkan bahwasanya jarang kalau semuanya kok bisa gitu loh. Mulai perawi dari awal sampai terakhir kok semuanya bisa sepakat dalam keadaan makan. Paham belum masalahnya nih? Nah, haddatsani summa tabassam. Telah menceritakan kepadaku kemudian setelah menceritakan hadis tersebut tabassam, senyum. Haddatsani summa baka. Telah menceritakan kepadaku kemudian dia menangis. Semuanya ketika menyampaikan hadis dalam keadaan menangis. Bayangkan sesuatu yang bisa dikatakan gharib gitu loh. Fahadal hal enam tarifatun wahya an yattafiqur ruwatu kulluhum ala halin wahidah. Maka keadaan yang seperti ini bisa dikatakan jarang muncul. bang ya? Sesuatu yang bisa dikatakan nah barakallahu fikum sesuatu yang indah yang bagus gitu loh ya. Nah, yang mana para perawi semuanya sepakat semuanya di atas satu keadaan. Yang kedua, sanian anna fi naqlihi musalsalan hakadha Bahwasanya dalam penukilan musalsalan seperti ini hatta lidaradati wasfi halir rawi hingga sampai derajat apa? Derajat mensifatkan keadaan perawi. Bayangkan sampai keadaannya aja dicontoh. Fi dalilun ala tamami dhabtir ruwat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya kesempurnaan kekuatan hafalannya perawi. Sampai sampai gaya gaya penyampaian gurunya aja dicontoh bayangkan itu. Paham ya? Paham maksudnya itu? Sampai gayanya itu dicontoh sama dia. Berarti menunjukkan kekuatan hafalannya kuat sekali gitu loh. Biasanya kalau orang menyampaikan nyampaikan menyampaikan saja, tapi ini gayanya pun dicontoh sama dia. Masya Allah kita lihat ini. Wa anna ba'dahum qad hatta hal rawi hina rawah. Dan bahwasanya sebagian mereka, nah barakallahu fiikum teliti dan cermat, kuat sekali. Nah, hingga keadaan perawi pun ketika dia meriwayatkan sama dia dihafal. Fahuwa yazidul hadis kuwah. Yang seperti ini tambah apa? Semakin menambah hadis kekuatannya. Maksudnya semakin kuat hadisnya karena apa? Karena sampai cara meriwayatkan, cara menyampaikan itu contoh sama dia. Semakin kuat berarti kan? Nah, barakallahu fikum. Tanisan yang ketiga, in kana tasalsula, in kana tasalsulu mimma yuqarribu ila Allah sara ziyad, sarafihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Kalau seandainya musalsal ini termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadilah apa? Menjadilah perbuatan tersebut tambahan kedekatan dan ibadah kepada Allah taala. Misal, contohnya nafi hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Perhatiin Bapak ini. Inni uhibbuka fala tad'anna. Sesungguhnya aku mencintaimu, jangan sekali-kali engkau meninggalkan. Meninggalkan ucapan apa itu? Hmm? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fakaunu kulli wahidin minar ruwat yaqul dustani, maka keadaan setiap atau salah satu perawi mengusapkan kepada yang kedua, ini uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu karena hadza mimma yazidu fil iman. Ya enggak? Ini termasuk perkara yang bisa menambahkan keimanan. Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wa yazidul insan qurbatan Allah taala dan bisa menambahkan manusia itu apa? kedekatan diri kepada Allah taala. Li'anna min awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu li'anna min awsaq 'ural iman al-hubba fillah wal bughdha fillah benar ini ya sebagai isim anna ya dikarenakan termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mohon salah. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.